السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله malam ini tempat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Anda dikasih kursi Kasih kasih karpet ini ini mana snacknya ada ah snack beli masing-masing kita gitu. di luar tanah Ayo iya, betul jadi emang luar biasa malam ini dan temanya pun tema tema yang berkaitan langsung dengan anda solusi syar'i investasi sesuai syariah bagaimana anda lebih setuju saya ceramah saja atau dialog Ceramah dulu berdialog. Ketika ceramah bisa tidur, nanti ketika dialog bangun. Jadi nanti <laughs> tidur waktu itu ya. Hah? Baik. Wallah taala alam, kalimat ini sebagai merupakan keseharian Anda di efek baik dialog. Jelas? Jelas tidak jelas saya dialog. Biar, biar Anda tidak tidur, saya tidak tidur juga. Nanti gantian. Kalau saya ceramah Anda tidur, nanti ketika saya jawab, Anda bertanya saya tidur. Baik, misalnya sudah jam 12 ya. 12 lewat 20 menit. Baik. Langsung saja kita jujur. Berapa orang di antara yang memiliki memiliki usaha investasi? Baik Anda yang melakukannya atau orang Anda punya modal saja. Tunjuk tangan. Cuma dua. Tunjuk lagi yang tinggi yang tinggi. bisa jadi anda yang mengembangkan sendiri usaha Hah? bisa jadi juga anda hanya modal saja orang yang mengembangkan usaha bisa jadi juga anda yang mengembangkannya orang modalnya ya, itu di tangan yang penting saya hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan cuma delapan orang berarti saya ceramah untuk delapan orang di sana yang antum sini? belajar dulu. Baik. Kalau berat rasanya pulang. Yang punya investasi itu punya investasi ini. Apa jenis investasinya? Pakai kemeknya, kemeknya. Tolong kan kemedal lebih lebih hidup kemedal benar serius ya serius. Apa jenis investasinya? Properti Masya Allah. Gimana ini ceritanya properti? Anda punya developer atau? Bukan kecil-kecilan. Iya kecil-kecilan. Kos-kosan. Oh, masya Allah. <laughs> properti kos-kosan. Iya. Baik. Anda punya kos-kosan di Indonesia berisi di sini? Di Semarang. Di Semarang. Siapa yang kontrolnya? Ada saudara. Saudara. Anda modal saja atau memang Anda yang bangun? itu sudah ada sebelumnya kemudian ditinggal uh, sudah ada jadi ditinggal itu saja dikelola siapa dikelola oleh siapa kakak kakak itu tinggal dapat untungnya saja nah. Berapa bagi persen saya sampaikan ini kemungkinan ada nih unsur yang judi atau unsur riba atau unsur kezaliman atau dalam akad anda. itu saya maksud saya. Sehingga ini kalau Anda langsung konsul ke ETA, ETA, dan Only Intermediate Association, Associate, itu per konsul every berapa juta per konsul per kasus. Ini gratis, baik. Gratis. Oke, kalau langsung ke saya juga gratis. Kalau langsung ke perusahaannya ya Anda bayar mahal. <laughs> baik. Bagaimana bentuk akad kerjasama Anda dengan kakak tadi? Modal gedung milik anda, dia ngelola saja. Bagaimana? Keuntungannya bagaimana? Keuntungannya eh, keuntungan bersih per tahun kemudian dibagi dua. Dibagi dua, keuntungan bersih per tahun bagi dua. Kalau rugi, bagaimana? Malang belum Memang belum pernah, tapi mungkin atau tidak rugi? Mungkin. Mungkin, istilah oh, umpamanya orang misalnya tidak disewa seumpamanya oleh 30 orang dari satu grup dengan bayar akhir tahun. Ketika itu malam-malam mereka setelah sunat akhir tahun salah satu berlalu berlalu berlalu. Mungkin rugi atau tidak? Mungkin. Bagaimana kalau rugi saya menanggung kerugian? Saya sendiri aja. Iya. Yang pengolah nggak bisa rugi. Kenapa nggak nanggung rugi? Karena kakak takut sama kakak ada. Silahkan di dalam guru dia? Ya, untuk sementara ini memang angkatnya belum belum jelas. jelas. Baik, dalam masalah. Secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, artinya kalau rugi bertanggung kakak. Biasanya nanti yang bisa kekeluargaan kakak apa adik? Adik. Yang mengelola kakak saya. ya. Yang mengelola kakak. Iya, kalau rugi saya nanggung. Saya. Oh, takut sama kakak anda. Iya. Hah? miliknya. Kenapa untuk menanggung? Kasihan yang tak miskin, tidak ada masalah. Terima kasih. Saya, terima kasih. Silahkan saya. Nanti saya jelaskan hukumnya, perbaikannya nanti. Siapa lagi yang punya investasi? Ada satu lagi. Apa lagi? Kompak sudah, apa lagi yang kedua? Pertanian. Pertaniannya bentuknya apa ini? Sawah atau apa? Lapak. hektar? Iya berapa? Kenapa marah saya tanya? Sepertiga. Sepertiga ekor. Iya kan sepertiga ekor. Sama juga berapa? nah, sistemnya, Sistemnya sawah milik anda. Iya. Ah. terus sistemnya gimana? Sistemnya uh, disewa, ya bukan disewa. Dikelola oleh orang lain. Bukan kakak. Bukan. Kemudian hasil panen dibagi dua. Kalau ada panen, kalau ada panen, gagal panen, gagal biayanya ditanggung yang menggarap sawah. Terus anda nggak dapat biaya babon juga, ya. walaupun Anda digunakan tiga tahun. Enggak itu nggak ada sistem uh, berapa tahun itu enggak. Iya, perpanjang tiga tahun perpanen panen, gagal terus. Ya. Cepat lagi cepat. Banyak lain konsultasi itu gratis lama-lama lagi gitu maaf maaf kalau kau tersinggung maaf ya. Hah? Ya sistemnya gitu pokoknya digarap. Kalau rugi bagaimana? rugi ya berarti kan dia udah ngeluarin biaya. Dia sendiri yang nanggung. Dia dia nanggung dalam kerugian sewa tanah nggak ada nggak ada berantem untuk pulang hasil kan ya nggak ada sistem sewa tanah bagi hasil aja kalau ada hasil kalau nggak ada hasil ya, nggak ada hasil nggak ada hasil nggak dapat apa apa ya. Ada lagi kesan yang lain? dah tadi sekos kosan sawah. Sapi ada? Sapi dagangkan. sapi kenapa? Gak mau berzina sapinya atau apa? Ya, maka jangan motor sapi lari. Hah? Pelaku usahanya lari. Hmm. Nah, ditipu atau maksudnya? Wallahu alam ditipu apa enggak tapi sampai sekarang belum ketemu lagi jadi belum jelas sampai ditipu pun tuh gak jelas ditipu Alhamdulillah saya sudah cuma tiga usaha salam sapi rumah Hah? kos-kosan untung kemudian sawah untung siapa lagi punya usaha baik ini namanya siapa ini Abu Hamad. Ustaz Eh, Pak Ahmad, saya. Uh, eh, Alhamdulillah ada investasi uh, lembaga pendidikan uh, eh, technical training Ustaz. Technical training. Ya, uh, bikin bertiga. Ya. Terus uh, sahamnya 40 40 20. Yang 40 siapa Anda? Iya, alhamdulillah. 20, 20 teman. 40 satunya teman eh, 23 teman. 23 orang teman. 40 40 20. Ah, uh, modal ini berbentuk uang atau berbentuk apa semuanya? Uh, terus terang kan kalau bikin PT kan 500 juta Tapi karena kita nggak ada uang 500 juta ya uh, eh, abus abusan aja 500 jutanya Ustaz. Apanya? Uh, kita bikin PT. Anda bikin PT terus sesuai dengan peraturan pemerintah kan PT harus 500 juta. 500 juta apa yang 500 juta? Uh, uang di bank kan, modal yang setor. Oh, iya, bukan di setor, simpan uang di bank rekening ditunjukkan ditunjukkan doang kan iya ditunjukkan saja terus ah. nggak uh, ada ada itu nggak ada terus bohong uh, ya begitu iya sekarang jujur dia ketika berbohong nggak ada uh, terus gimana cara membohongi pemerintahan yang tadi bohongin? pakai suap lagi atau tidak cara bohonginya? cara bohonginya pakai ya, yang membuat akunya Ustaz dia ada tambahan biaya kan? Enggak, uh, eh, 15 eh, juta selesai uh, uh, akte PT-nya. Itu kan pakai bohong kan? <laughs> kamu pakai bohong berapa? Oh, saya udah tahu dong. Baik. Udah pakai 15 juta. Terus modal masing-masing Anda 40 persen. 40 persen. Di atas kertas. masing-masing menyerahkan modal juga, enggak? Masing-masing menyerahkan modal tapi tidak sampai 500 juta masing-masing berapa yang itu lalu pesan berapa E, waktu itu cuma sekitar 10 juta 10 juta ya. yang lain berarti berapa 10 juta 10 juta sama sekitar 5 juta ya 5 juta tiga orang iya eh, 4 orang eh, 10 10 sama 5 juta 25 juta 10 10 2 orang 10 iya masing-masing 5 5 5 3 orang iya berarti 35 25, 25 juta. 25 cuma. Baik. Kerugian bagaimana sepakatannya? Kerugian karena PT yang sudah berjalan tiga tahun ya eh, akan ditanggung. Kalau memang ada kerugian ditanggung pemilik modal. Pemilik modalnya bukan lima orang. Okay. Tiga, tiga. Tiga orang. Itu 40, 40, 20 persen. 40, 40, 20. Ya. Yang 10, 10, 55 tadi apa? Enggak itu uangnya 10 juta, 10 juta, 5 juta. Iya uangnya, inilah yang modal. Atau ada modal lain selain uang? Uh, ada tapi nggak dihitung. Apa selain modal dan uang? Seperti rumah saya waktu itu kan menjadi tempat usahanya, terus kemudian mobil segala macam. Uh, tidak dinilai dengan uang pada waktu itu. Tidak. Itu menyumbang berarti. Ya, sebagai pemilik ya kita nggak apa-apa lah. Eh, nggak apa-apa, Eh, sebentar berarti tadi uang investor masing-masing berapa berarti? 40. 10 10 5. 25. 25. 25. Baik. Ini betul di store kan? Ada uangnya ini? Ada, ada. Buat untuk biaya bikin PT dan lain-lain. Bikin aktanya udah 15 tahun tuh. Iya. Terus tinggal 10. Ya, alhamdulillah uh, jasa technical training ini uh, relatively zero uh, juru modal karena kan uh, kita um, mereka ikut uh, daftar training kan juga bayar melakukan pembayaran juga. Ya, sebentar. Kalau kerugian bagaimana? Kalau kerugian so far alhamdulillah kita tidak mengalami itu, tapi kalau ada kerugian apa-apa so far? So far sejauh ini. Apa ya? Sofa ini ini ada sofa sini Sampai sejauh ini nggak ada kerugian, tapi kalau kerugian ditanggung uh, pemilik modal. Berdasarkan apa? 40 40 20 persen. 10 10 5 tadi. Ya. 10 10 5. Oh, dari yang itu alhamdulillah e, sudah berkembang Ustaz. Iya, kalau kerugian bagaimana pembagian kerugiannya dari tadi muter-muter. pembagian <laughs> kerugiannya dibagi persentase saja. Berdasarkan 40 persen, 40 persen. Kenapa 40 persen? Karena itu modal Oh modal disetorkan 10 10 5. Iya betul. Bentar. Dan sesuai dengan akta juga. Jakarta juga begitu. Kalau keuntungan dibaginya segitu juga 40 40 20. Betul. Kerugian 40 40, 20. Keuntungan 20 20 40. Betul. Baik, insya Allah insyaallah. Yang ada lagi usaha masalah hukumnya lihat nanti masing-masing anda saya minta untuk memberikan pendapat tentang kasus dua ini. Ingat tadi kasusnya duanya? Kalau enggak, nggak boleh pulang, nggak bisa jawab. Siapa lagi bisa? Ya, saya Purahman, Ustaz. Siapa? Saya Saya Purahman. Tidak bagus namanya. Saya itu artinya pedang. Pedang itu untuk membunuh atau untuk kebaikan atau kemudian rahmat artinya penyayang pedang penyayang mana ada pedang penyayang Nasab. pedang orang ganas yang ada ya ya terima dari orang tua iya tapi nasihat nasihati orang tua anda pak salah pak allah masih sih orang tuanya? Eh, sampaikan Pak salah Pak. Baik. Tapi kalau Habib Rahman bagus. Habib Eh, baru mulai uh, di bidang uh, transportasi. Apa transportasi ini Pak? Transportasi uh, angkutan uh, sayur mayur dari petani ke uh, pasar itu. Baik, antum punya uh, ini sendiri sendiri ngolahnya sendiri, punya mobil beli sendiri. Sendiri. Terus disewakan. Uh, di, uh, dikelola oleh Adi. Uh, Ngelolanya bagaimana? Disewakan atau apa? Di adik yang mengelola yang mama yang yang yang yang mengelola. Jadi saya hanya berikan modal aja. Beli, ya beli uh, mobil. Ya, mobil angkutannya truk atau apa? Enggak, pickup uh, kecil aja. Beli pickup kecil. Ya. Akak dengan adik bagaimana bentuknya? Uh, hanya lisan aja, jadi boleh lisan akan betul terus. Uh, lisan, kalau dikelola, ya. sarankan aja dulu. Uh, sama, Siapa? dijalankan dulu. Ah. Uh, jadi belum belum berpikir masalah uh, sampai saat ini baru empat bulan ini belum berpikir untuk berbicara masalah margin. Uh, jadi <clears throat> memberikan uh, ke ke saudara yang belum bekerja untuk me mengangkutnya, untuk me nyupirnya. Masalah margin belum tentu. Uh, sampai saat ini biar berjalan dulu. Uh, belum anda pembicara masalah margin. Belum. Ini berbahaya anda ini? Betul. Gharar akadnya mengandung gharar. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa semuanya besar, ada ingin ngambil besar. Oh, nggak boleh. Karena belum ada kesepakatan. Nah, kayak ini berbahaya. Akad harus jelas dari bawah, dari awal berapa keuntungan untuk si pengelola, berapa untuk pemilik modal. Baik. Kerugian bagaimana? Keuntungan tidak jelas dari kerjaan dulu. Kalau kerugian bagaimana? Kerugian saya yang tanggung. Semuanya. terus 100%. Ya. Eh. Karena eh, saya ya eh, ingin membantu memberikan penghasilan dulu sama saudara yang eh, belum bekerja yang sudah ya. ya. Tapi kalau keuntungan buat siapa? bu? adik juga. Eh, keuntungan saat ini masih dikelola lagi. Keuntungan untuk adik saja. Ya. Anda nggak mau? Nanti mungkin akan secara uh, eh, hitung rugi anda siap untung nggak mau terima pemula iya kamu mau atau tidak kalau mau bagus pahalanya besar tapi pahalanya besar tapi marah istri karena juga besar jadi merugikan keluarga sendiri sih gitu. Ala hal, istri itu nggak datang kan? Belum datang. Ay, Alhamdulillah. Selamat. Jadi nasihatin dari sebagian saat jangan ngomong ngomong tentang program milik Ustaz. Ibu merah peringannya. Betul ibu. Betul. Bapak buat kalau betul. Saya tidak akan poligami ibu. Saya hanya mendengarkan tak ibu yang dizolimi oleh suaminya tadi. Cerita Ustaz. Iya, tapi terzalimi atau tidak dia? Rela dizalimi Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Betul ibu lewat ibu? Iya, alhamdulillah. Iya kan bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lewat ibu ini. Hah? Hah? Mar ibu marah ke saya atau? Tadi ngomong poligami, sekarang ngomong pernah dizolimi. Benar-benar Ustaz ini. Caranya ada ya, Ibu. Biar Ibu tidak terzolimi. Kalau ngundang saya, pernah istri saya. Kalau macam-macam tinggal ngomong ke istri saya. Tolong <laughs> nasihati Ustaz gini, begini, begini. Gitu. hal, ini kasus tapi ini tidak baik. Nanti saya ingatkan. Kenapa tidak baiknya? Ini berbahaya. Bisa ini menjadi keretakan awal keretakan hubungan keluarga. Biasanya anda kan kerjasama dengan orang dekat kan. Kalau mengandung unsur riba, mengandung unsur warat, ini awal kerusakan kerjasama dan berdasarkan hubungan keluarga dekat. Eh, Ada lagi proses yang lain? Jadi banyak cerita tangan mana? Gratis konsultasinya ini. Takut disalahin. Bukan takut disalahin, takut dipukul istrinya dia. mana mana tuh? Nah, ya, ya, muncul juga ya, yang tadi. Ini gratisnya ya kan. Bismillah. Hmm. Saat kecil-kecil saat bercoba nyoba. Kecil-kecil dan nyoba lagi. Nyoba. Baru pertama kali. Bisa apa ini? Tri atau apa? Jadi jadi agen gas LPG. Ya, besar tugas agen LPG. Gimana? sendiri kerjain atau anda ngelola saja? Saya cuma modal. Yang kerja saya yang ngelola. Teman di Indonesia. Nah, Berapa modal Anda serahkan ke dia? Eh, tiga sekitar 35, baru 35. 35 miliar? Juta, juta. Kecil itu 25 juta? Iya, Masih iya. sedikit. Eh. Dia ada modal juga atau tidak? Tidak ada. Sekedar mengolah saja? Ya. Keuntungan dibagi bagaimana? Saya 35 persen. Anda 35 persen, dia 65. Iya. Kerugian bagaimana? kerugian tanggung semuanya tiga puluh persen iya. rela anda iya rela eh alhamdulillah rela selama ini sudah untung atau sudah rugi selama empat bulan berjalan lancar hmm. Eh, setelah itu Gak apa-apa, gak apa-apa Gak ada kabar <laughs> Dia tahu Anda orang baik. Sehingga dia yakin Anda akan mengikhlaskan. Ya kan ya? Hah? Dia punya istri ya, Istri di sini. Di rumah di sini, nggak dibawa. Selamat ya dia. Kalau nggak dipukul <laughs> masih Bodoh banget sih. 35 <laughs> juta menghilang gitu saja. Mending berikan ke saya atau kawinannya silahkan. Iya kan bu ya? Daripada nanti suruh suami kawin lagi kan bu ya? Ya, iya, iya. Ala kulli ya. Al mukmin kaisun fatin kata Rasulullah. Orang mukmin itu pintar dan cerdik. La yardahu min yuhrin wahidin ini tidak sepantasnya dia terkena sengatan dari satu lubang yang sama dua kali. Baik. Sekarang Anda ditipu, bisnis lagi atau udah kapok? Istirahat dulu. <laughs> Harusnya bisnis lagi ya, akhi. Ya. Tadi kan belajar kecil-kecilan, gak apa-apa kecil-kecilan, belajar rugi. Nanti besar-besaran, jangan belajar lagi serius, sehingga untung. Salah Syekh? Eh. Baik. Siapa lagi punya bisnis? Baik. Muncul juga siapa itu. <laughs> Gratis ya sih, kamu ada Iya, ada bisnis kecil juga Pak ikut modalin saudara. Iya. Jadi kita modalin saudara tapi dari awal nggak ada kesepakatan mau untungnya berapa persen. Usahanya apa ini? Ada bikin pabrik plastik. Gitu. Pabrik plastik. Iya. Eh. Kecil, pabrik plastik kecil, betul. Pabrik kecil. Betul, betul, kecil. Okay. Yang besar itu pabrik biji plastik, ya kan? Iya. Itu besar, kalau plastik kecil. Plastik. terus, eh. modal berapa yang diserahkan? waktu itu ratus 250 puluh ribu lima 250 juta 250 juta kecil kalau ya betul betul kalau dibandingin dengan si Allah memang kecil <laughs> kan apa-apanya modal asing itu 250 juta betul kecil 250 juta dia ada modal atau tidak ada juga berapa modalnya dia mungkin ada 300an lebih besar modalnya dia Kemudian yang mengelola siapa? Di ad, saudara. Saudara. Eh, terus sekarang masih ada atau hari juga? Masih masih. Eh, udah ada untung? Ada. Sudah dibagi? Sudah. Eh, kalau rugi bagaimana? Berapa persen keuntungan masing-masing? Wah, saya nggak tanya pak. Pokoknya saya dikasih duit, ya udah. Kasih duit udah, senang, duit, duit senang, Kakek, Udah kembali mulai udah belum? Belum, tapi yang kemarin katakan hitungannya tahunan tapi yang kemarin nggak dikasih berarti rugi Rugi bisa jadi rugi, bisa jadi yang ikhlas dia tahu orangnya baik dikasih berapa aja dia. <laughs> Jadi di atas kertas kesepakatan untungan bagi berapa? Tidak, Tidak ada kesepakatan. Sama, ini juga lorong. Ini lorong berdosa katanya ini. dari sini sini sini Ada, jangan, jangan, jangan jadi dan makanan yang ketumpuan. Kerugian belum ada kesepakatannya enggak? Kerugian belum ya, pasti kalau nggak dapat keuntungan berarti rugi. Belum tahu. Kalau rugi, ini kalau rugi berkurang modal. Tidak dapat tidak dapat hasil kemungkinan kalau pulang tulang pokok doang enggak? Baik. Itu oke Allah. Mari kita bahas beberapa bentuk akad investasi nanti Anda lihat bagaimana sebetulnya cara investasi ini agar Anda tidak terima apa adanya saja atau ditipu dia menghilang. Hah? Ya, Syekh, siapa namanya Syekh? Abu Azkia Abu Syaita sih bapak dari anak-anaknya pintar, bukan ditipu. Kalau ditipu biar ya bodoh tertipu. Ah, ketika sudah rugi, baru lahir anak sehingga diberi nama pintar agar tidak tertipu seperti bapaknya. Itu maksud anda? Eh, alhamdulillah, betul betul. betul. Baik sebetulnya ada sih powerpoint saya tapi mungkin nggak terlalu cukup waktu nanti saya berikan intinya so kopinya kopi sering ini saya sampaikan dalam bentuk akar-akar dalam investasi uh, eh, ada beberapa akar investasi dan bentuk investasi berbeda-beda ada bentuk investasinya masing-masing yang bekerja sama A dan B bekerja sama masing-masing menyerahkan modal dan masing-masing ikut mengelola ini namanya musyarakah. Ada juga bentuknya yang satu modal dan mengelola, yang satu modal saja. Tidak ikut mengelola. Ini namanya musyarakah, tapi ada mudharabah juga. Bentuk yang selanjutnya mudharabah saja, yang A menyerahkan modal, yang B hanya mengelola saja. Ini hanya sekedar perbedaan nama saja, tapi ada beberapa sistem atau beberapa kaidah-kaidah yang sangat penting menentukan akad ini halal atau tidak. Yang jelas Anda yakini, wajib Anda yakini. Bila sesuai dengan syar'i akad Anda, insya Allah Anda tidak akan tertipu. Insya Allah. Kalau tertipu juga, apa boleh buat? Anda sudah berusaha. Ya. Kenapa ditempel foto saya? tengah apa-apa. Iya, videonya. Baik. Makanya anda lihat sekilas salah semua yang <laughs> Saya bicaranya sana saja. Allah Ustaz. Dari mana tadi? Tiga-tiganya ini bentuk akad kerjasama ada lagi bentuk akad yang lain dengan musafah seperti yang sawah namanya sawah tadi nah yang sawah ada bentuknya musafah muzaroah ada yang musabab ada yang mukhabar ada juga yang ya, jadi yang punya mobil saya punya mobil mobil mana namanya mobil Pak Saif ya eh Pak Saif eh. ya mobil ini akan bisa samakan musabab masing-masing akad konsekuensinya berbeda pembahasannya cukup kompleks dan cukup panjang saya tidak tahu apakah malam ini selesai semuanya atau tidak Hah? Harus selesai. Tapi nggak ada masalah. Saya biasa ngajak dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore biasa. Ada program S2 tapi masih saya ngomong saya diam aja nanti saya diskusi. Saya. besok kerja kan enggak? Hah? Besok ya Pak? Ahan nggak kerja ada yang kerja dan enggak baik yang tidak kerja tunjuk tangan sehingga bisa sampai nanti di sini sampai jam 2 cuma dikit kan yang kerja <laughs> yang enggak kerja baik yang penting diperhatikan perakat berbeda konsekuensinya namun secara umum masing-masing akad ini keuntungan boleh dibagi berdasarkan kesepakatan kerugian harus dibagi berdasarkan porsi modal. Kalau tidak, bisa menjadi riba. Jelas ini. Nah, tadi bentuknya ada yang mudharabah, ada yang musyarakah, ada yang muzaraah, ada yang musaqah, ada yang mukhabarah. Perbedaan bentuk ini tidak terlalu bermasalah yang penting kaidah utamanya keuntungan boleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Tapi yang jelas dari awal. Tidak bisa ya kita lihat dulu nanti saja. Ini gimana perhitungan bagi hasilnya? Nanti saja. Yang penting kita jalan dulu. Kalau udah untung baru kita bicarakan pembagian. Tidak boleh. Ini mengandung musuh haram. Kalau kerugian harus berdasarkan porsi modal masing-masing. Kalau porsi 40 40 20, kerugian 40 40 20. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Karena yang 40 yang pertama lebih banyak bekerja, keuntungan berarti umumnya 50. 40 yang kedua sedikit bekerjanya, keuntungan buat dia hanya 30. Yang 20 bekerjanya banyak juga. Tapi di bawah mereka berdua boleh 20. Kalau kerugian tidak boleh, harus 40, 40, 20. Kalau mulai dari A, si B hanya mengelola, maka kerugian murni ditanggung oleh A. Si, si B tidak menanggung kerugian material materi dalam bentuk apa juga, kecuali kerugian dia selama waktu dia mengelola tidak dapat uang, karena tidak dapat gaji dan tidak boleh menggabungkan akad kerjasama dengan gaji. Artinya, lalu bagaimana Pak saya makan tolong kelola ini? Ini mobil, tolong kamu kelola. Carilah, carilah sewanya, cari apanya, angkutannya, bawa ke sana, ya. Terus saya saya gimana? Nanti kita bagi hasil. Oh enggak, gimana makan saya sehari-hari sebulan bulanan? Saya minta gaji ya, Gaji saya 5 juta Kalau ada yang gaji 5 juta Batal angkatnya, Bukan akad kerjasama sama Akad gaji menggaji Jelas ini Hah? Karena bila bisa dapat gaji Sebulan jalannya Dapat gaji 5 juta Pendapatan bulan ini baru 4 juta Dia bilang gaji saya kurang nombokin nanti depan bulan depan dapat cuma satu juta belum mungkin gaji dia setahun nggak ada untung anda padahal sudah untung mungkin 5 kali 12 berapa 60 sudah dapat hasil 60 juta tapi itu untuk gaji dia saja dan dia mengatakan tidak ada untung makanya tidak boleh kalau gaji sudah gaji sudah ya kamu kalau itu saya gaji saja Konsekuensi gaji dapat sewa sebulan ini 500 juta berapa untuk yang mewah? Gajinya berapa semua? Cuma 5 juta, 90 buat pemilik mobil. Bulan ini tidak dapat sewa, gaji tak 5 juta. Ini konsekuensi gaji. Oh, salah saudara ini. Tidak bisa digabung antara bank hasil dengan gaji. Jelas untuk akadnya ini. Rinciannya nanti ada di nanti saya berikan ke penitianya Pak, Pak Abu Ahmad ada paper bukan paper yang saya buat yang buat ini adalah AWV tentang akan mudharabah musyawarah atau ini kita bahas sekarang atau ini aja kita bahas satu persatu tapi saya khawatir tidak bakal selesai semalam ini gimana kritis besarnya saja atau kritis satu persatu terserah tuh takut untuk besar aja jadinya <laughs> satu akad per akad saya buat pelatihan pelatihan eh, eh, uh, muamalat syariah ya syariah muamalat syariah di Jakarta yang untuk investasi saja bisa eh, tiga pertemuan yaitu um, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 15 jam hmm. karena mereka saya minta juga bikin SOP setelah baca apanya Kaidah-kaidahnya bikin SOP dan buat contoh akad sehingga bisa siap untuk diterapkan. mau seperti itu dong atau besarnya saja? Beda-beda. Kalau bagian yang tidak punya investasi, garis besarnya aja Ustaz. Yang punya investasi, ingin detail. Hah? Sekarang konsultasi. Uh, kalau nggak begini aja, atau bercuti ke Indonesia, ikuti yang tadi bintaro itu itu lebih bagus kalau ingin return ini sekali besarnya aja ya karena nggak semuanya siap berinvestasi yang jelas yang harus anda yakini bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah mengatakan dalam hadis kursi yang mengatakan bahwa Allah mengatakan أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانهما fa'in خانه خرجت من بينهما dalam diskusi eh, di depan masih ada yang kosong oh tak tak di depan masih ada yang kosong penelitian ada apa kalau yang mau datang sih masih ada yang kosong Allah telah mengatakan dalam diskusinya kata Rasulullah SAW Ana thalith syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu Aku adalah yang ketiga kata Allah dari dua orang yang berserikat membuat usaha kerjasama dengan syarat selama satu dan lainnya tidak berkhianat. Ketidakjelasan dalam akad dan beberapa kasus tadi yang saya sampaikan ini bisa menjadikan celah khianat. Bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku yang ketiga dari dalam berserikat, berarti usaha ini akan diberkahi atau tidak? akan mendapat keuntungan besar atau tidak? Betul. Sampai orang kafir tahu. Orang kafir tahu. Orang kafir punya CV namanya, ada PT, ada apa lagi? E, eh, firma banyak macamnya mereka buat. Keberkahan rezeki di situ. Allah bersama mereka. Allah tidak jelaskan di situ apakah usaha muslim dengan muslim tidak yang penting terpenuhi syarat tidak berkhianat ya apalagi melarikan apa <laughs> maka Allah bila salah satu dari keduanya berkhianat kharajtu min bainihima bila salah seorangnya berkhianat maka Allah tinggalkan mereka berdua kalau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkah atau tidak usah ini tidak berujung seperti tadi Ada balas atau tidak pengkhianatan teman itu? Kalau ini dibalas gampang balasnya. Ya. Karena doa yang dizalimi dikabulkan Allah. Tinggal berdoa minta kepada Allah ah, akan terkabulkan. Ya. Tapi jangan doa yang rusak dia kasihan. Ya Allah matikan anak laki-lakinya sehingga istri bisa kawin lagi. Jangan. Dia menzalimi saya. Akan dikabulkan Allah iya. Tapi kasihan laki-lakinya, tapi kasihan juga istri Anda nanti jadinya. Siapa namanya tadi? Eh, jelas ibu Ummu Waskia. Oh, ingatkan suaminya jangan bawa yang macam-macam. Kalau doakan kepada Allah, saya Allah berikanlah dia hidayah agar dia kembali pada jalan yang benar dan siap mengembalikan membicarakan kelanjutan kontraknya kerjasamanya itu bagus. Oke, seperti itu jangan dicontoh ya. Ya Allah matikan suaminya Terus apa tadi? Walaupun sahabat Kalau menzalimi doa dikabulkan oleh Allah Sampai pun bila berdoa, bila berdoa ini Andai yang berdoa oleh dizalimi adalah orang kafir sendiri pun Sekalipun akan dikabulkan oleh Allah Ya Ittaku lakmatal mazlum Rasulullah SAW Hindarilah doa pada dizalimi فإنه ليس بينه وبينه hijab karena antara dia dan Allah tidak ada menghalang doanya dia Allah mengatakan ujibannahu walau ba'da hid pasti akan kabulkan kepada Allah walaupun setelah ini walaupun masa dalam kafir walaupun yang dizalimi kafir artinya anda menzalimi orang kafir tidak sama lalu ah ini kafir ini biar saya zalimi saya larikan modalnya ya tetap bila kafir di berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Maka penting tidak apa lagi dengan hubungan kekeluargaan. Biasanya kalau hubungan keluarga kan tidak enak ngomong hitam di atas putih begitu kan ya. Sehingga kita jangan aja kalau itu kita bicarakan, kalau begini kita bicarakan. Tidak boleh akar seperti ini. Bila Anda melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dengan bicarakan nanti-nanti saja terjadi. Karena melanggar syariat biasanya bukan saja usaha ini menjadi alat perekat hubungan kekeluargaan malah menjadi sebab timbulnya pertikaian permusuhan satu keluarga keluarga lain. Anda mungkin masih tidak ada masalah, tapi dengan istri bagaimana? Dia kekeluargaan dia luar biasa pengorbanannya. Keluar dosanya belum Jadi begitu jadinya nanti Jelas Maka penting Anda memahami kadang-kadang secara umum Bukan masalah 13 jam kita Mau 13 jam Yang mau duduk silakan, yang pulang silakan Persyaratan modalnya apa saja Kawasan kasyirkah, Rasulullah atau modal Masing-masing menyerahkan modal Bisa jadi satu menyerahkan modal, yang lain hanya tanggung jawab kewajibannya saja atau yang satu lagi mengelolanya. Ada tiga bentuk posisi syirikah ini. Ada yang sama-sama menyerahkan modal. Ada yang modalnya dua-duanya utang. Ada yang satu modal, yang satu mengelola. Pertama, dua-duanya modal dan sama-sama mengelola. Kedua, modal masing-masing dan hutang dan sama-sama mengelola. Ya, coba kita pelajari akad syirkah ini. Akad syirkah sah dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat untuk permanen. Definisi kesepakatan dua atau lebih orang, dua orang atau lebih untuk menggabungkan harta mereka, harta perbuatan atau tanggungan kewajiban dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi syirkah secara umum bisa jadi A dan B masing-masing menyerahkan modal dan ikut mengelola. Dinamakan dengan syirkah inan. Bisa jadi bentuknya A menyerahkan modal dan B tidak ada modal, nah, bisa jadi A menyerahkan modal dan B tidak ada modal sama sekali yang mengelola saja, ini namanya mudharabah. Bisa jadi bentuknya A menyerahkan modal kepada B, B sudah ada modalnya sebelumnya sudah mulai usahanya. Yang ini menambahkan modal. Maka si A yang menyerahkan modal yang kedua ini tidak ikut mengelola. Si A dengan B akan yang mudharabah karena tidak ikut mengelola. Sedangkan si B ini terhadap dua modal ini musyarakah. Karena tidak murni dia mengolah berapa orang. Bentuk yang ketiga bisa jadi modal dua-duanya bukan dari mereka. Mereka beli barang dengan cara pinjaman, dengan cara hutang Nah, maka ini namanya katanya adalah syirkat terwujud Syarikat al wujud Ini definisi syirkah iman sudah tadi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing yang diketahui jumlahnya, di mana masing-masing pihak berhak mengelola harta syirkah. Untung dibagi sesuai kesepakatan dan rugi dibagi menurut kadar harta mereka. Jelas tadi ini. Tadi yang pertama kesepakatan macam lagi itu. Dipanggil sudah kan? Baru tahu. <laughs> Maksudnya dipanggil. Kemudian buat Ibnu masih tunggu enggak? Kalau tak tunggu berarti tidak mau pulang berarti beliau <laughs> gitu. Baik. Jangan bentuk tidak ada kesepakatan masalah untung rugi jelas ini haram. Berdosa akadnya ini. Karena Rasulullah melarang dari akad haram. Maka harus jelas dari awal untung dibagi kesepakatan dan rugi dibagi menurutkan kadar harta mereka kadar harta mereka kalau umpamanya A menyerahkan kepada B menolak si B tidak ada hartanya harta 100% dari si A dari modal 100 juta rupiah dibuat sewasa ternyata habis seluruhnya Hah? sudah dikelola selama 9 bulan maka si B yang mengelola ini ruginya apa dia? Hah? Tidak dapat keuntungan. Si A kerugiannya apa? Kehilangan uang. Mana yang rugi besar ini? Si A apa si B? Sama besar ruginya. Kalau saya katakan sama besar ruginya? Si A hilang uangnya berapa? 100 juta. Si B hilang waktunya selama 9 bulan mulai tidak bergaji. Kalau dia digaji mungkin gajinya sebulan bisa 25 juta atau ah, 15 juta. Tapi karena waktunya habis mengelola tidak ada gaji dia. Berarti jangan katakan ada tidak rugi, rugi dia waktu mengelolanya. Janganlah ya, dia mengalokasikan waktunya untuk pekerjaan jadi pegawai biasa, sudah dapat gaji 15 juta. Jelas ini. Jadi jangan katakan untuk akan pemilik pemilik Eh, si pengelola tidak dari tidak karena dia tidak dapat gaji. Kalau si pengelola ini minta gaji dia, maka ini tidak boleh menggabungkan akad minta gaji dengan akad kerjasama. Ini insya Allah akan ada. Sampai sini jelas. Kalau masing-masing A menyerahkan uang yang juta, B yang juta, dan mereka sama-sama mengelola. Sepakatan keuntungan karena si A lebih banyak, lebih ahli dalam bidang ini si B kurang ya udah tuh kamu 70 buat saya 30 ya tapi kalau rugi kamu juga tanggung tanggung 70 saya cuma tanggung 30 walaupun modal sama-sama yang 10 juta jelas ini adil atau tidak ini saya ulang si A, si B masing-masing menyerahkan modal 100 juta, 100 juta membuat usaha yang dalam hal ini si A lebih ahli. Karena lebih ahli mengelola ini, punya pengalaman dan ini, maka bagi keuntungannya si A dapat ya dapat kamu 70, saya 30. Kata si B, dengan syarat kalau rugi kan kamu tadi ahli, kok jadi rugi? Maka kamu kamu 70, saya kamu 30 terjadi kerugian dari 200 juta modal tadi tinggal lagi di tahun cuma 100 juta si A ha? kembali uangnya 30 Masya Allah lebih pintar Ustaz berhitung bulan <laughs> jangan gitu itu ya, si B kembali uangnya 70 kalau untung 100 juta dari 100 100 200 menjadi 300 si A dapat berapa 70 berarti uangnya jadi 170 si B dapat berapa 30 berarti uang 100 ya Masya Allah sekarang berhitung itu udah betul lulus lurus tadi <laughs> belum lulus jelas ini eh, ini boleh suci atau tidak adil atau tidak ini Siapa yang bilang adil di tangan? Nah, yang, yang salah dulu saya coba saya atau yang salah dulu. Siapa yang bilang tidak adil di tangan? Tidak boleh ini berarti. Ya Allah. Bukan hanya 70-30 untung 70 rugi dengan 70 juga. Sesuai kesepakatan, betul ya? Hah. Untung 70, kalau rugi juga dengan 70 Anda. Kalau rugi untuk 30 ya rugi untuk 30 aja. Hah? Tad, saya ulangi lagi. Kesepakatan ini saya mengatakan betul. Yang mengatakan kesepakatan ini betul siapa? Di tengah. Ya sesuai akad, betul. Baik. Yang mengatakan kesepakatan yang saya sampaikan di salah siapa? Di tengah. Tadi kan tujuh lagi ya, Tadi Siapa yang mengatakan kesepakatan yang saya ini salah? Okay. Kenapa salah, Syekh? Apa ada yang mana yang satu lagi? Ya, kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Kalau untung sesuai kesepakatan itu boleh dibagi 70-30 Tapi kalau rugi tidak boleh sesuai kesepakatan 70-30 Tapi harus sesuai dengan besaran modal yang disertakan Walaupun mereka itu, Walaupun mereka itu tapi itu tidak sah Walaupun mereka itu, Ya karena itu tidak sesuai dengan uh, hukum yang benar karena yang benar itu sesuai dengan besaran modal harus dibagi eh, sekali lagi walaupun mereka saling setuju kesepakatan seperti itu itu salah persetujuan yang salah maksud anda ya Baik. siapa yang mengatakan yang akad tadi betul ah ada yang mengatakan ya ini kata aja ya. yang kata kasih mic bapak itu kenapa betul pak ya, karena akad dari awalnya memang saling uh, setuju gitu Ustaz. Saling redor gitu ya. Saling redor. Sedangkan syarat bisnis penting saling redor. Iya. Ya, sesuai hmm. dengan akad berawal gitu. Iya, akad awalnya ya. untung Anda 70, rugi saya 30. Ya. Rugi juga begitu, walaupun ya, sesuai. modal 50 50 sesuai dengan modal yang dimiliki masing-masing. Rugi. Ya, kalau rugi yang yang A dapat 70, yang yang B dapat 30. Rugi. Ya, yang lo rugi ini ada sesuai dengan kuat sidang itu tadi yang 30 70 30. Walaupun modal 50 50. ya dan sesuai sepakatan awal. Iya, sepakatan awal seperti itu kan 50 50. Ya, gimana? Kenapa tidak juga Anda? Ada. Nah, Kenapa tidak setuju? Karena si A itu mempunyai Sebentar, apakah setuju tidak setuju Anda mempengaruhi hukum Islam? Tidak karena ya. Tidak, karena tidak maka mari kita rujuk kepada yang betulnya itu saya. Anda mau setuju nggak ada masalah. Tapi, ya. Lihat dari definisinya akan ketahuan salah atau betul kasus kita tadi. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing yang diketahui jumlahnya. Tadi hartanya berapa? 100 juta, 100 juta. Di mana masing-masing pihak berhak mengelola harta syirkah? Dua-duanya ikut mengelola, Cuma yang satu keahliannya lebih, yang satu biasa-biasa saja, ikut mengelola. Ya. Untung dibagi sesuai kesepakatan 70 30. Sedangkan rugi dibagi menurut keadaan mereka Itu 50-50 Mana yang betul dari jawaban tadi yang betul yang salah tadi? Anda betul Masa betul. Nanti bilang apa tadi? Jawabannya salah. Jawaban Bapak? Benar bagaimana? Iya, berarti dengan ini salah atau betul? Sesuai bagaimana? Tadi modal masing-masing 100-100 Berarti kerugian 50-50 Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan 70-30 boleh karena yang si A keahliannya lebih. Tapi dalam kasus tadi si A keuntungannya 70, si B 30, rugi juga 70-30. Itu mau Pak sampaikan, iya atau tidak? Lalu mana yang benar? Saya atau Bapak? Saya nggak benar benar ini. Ya, ini. ini. ini. Ini yang benar. Hah. Sedangkan kerugian tidak boleh 70-30 harus 50-50 karena modal 50 50 keuntungan boleh 70-30 nanti betul tadi itu betul gitu Baik. kenapa betul kenapa seperti ini pernyataannya ini ada gak kira-kira pak ada nggak kalau seperti yang ini yaitu modal 100 juta 100 juta nah kalau rugi masing-masing menanggung 50 persen 50 persen tapi kalau untung karena yang A kalinya tinggi itu dia 70, si B kalinya biasa saja itu dia 30. Adil nggak ini pak? Ini bu bapak saya tanya bu. Adil ya? Adil. Yang mana yang adilnya seperti ini atau seperti yang saya sampaikan tadi? Hah? Ya ini adil tadi. Kenapa ini yang betul? Jadi hmm, kalau untungnya Anda banyak, rugi juga semuanya Anda. Kenapa tidak? Kasih main, kasih main, kasih main Biar kedengaran sama istrinya. Maksudnya kalau salah, nanti sini saya benar bisa untuk bagi kalau bisnisnya salah itu maksud saya. Enggak, enggak bakal dipukul untuk Mas Insya Allah. Siapa namanya? Eh, nggak boleh disebutkan namanya ya, Agung ya. <laughs> Nyalakan banyak ya. banyak banyak toh. Bisa? Coba. Kenapa betul Anda? Karena modal untuk usaha berdua sama 50% 50%. Sedangkan keahlian si A mempunyai 70%, Si B hanya 30%. Kalau keuntungan itu disesuaikan dengan keahlian itu bisa diterima. Dan kalau kerugian harus sesuai dengan modal yang disertakan, bukan sesuai dengan keahlian. Kalau mereka sepakat tidak masalah, kata si B. Si A tidak akan sepakat. <laughs> Citanya saya. Baik. <laughs> Saya setuju itu tidak sesuai dengan aturan yang betul. Aturan mana? Sirkah gina. Eh, <laughs> ya. Walaupun mereka setuju modal yang boleh 60 100 juta 100 juta kerugian ha? harus sama dengan keuntungan Anda keuntungan 70 juta karena punya keahlian kata si B maka saya 30 juta 30 persen ya 30 persen karena kalian saya tidak bikin tapi tolong dong kerugian juga dibagi anda 70 saya 30 berarti kalian anda bohong jadi katanya ahli kalau rugi ya itu 70 30 setuju si A dan B ini syirkahnya mengandung unsur riba jelas mengandung unsur riba. Siapa yang bisa menjadi mengetahui dari mana unsur ribanya, masya Allah dapat hadiah satu buku. Nah, ini buku ini sebentar. Bimbingan Islam. Nah, Syekh Muhammad Ibn Zaino. Penterjemah Mustafa Ali Akub. Ini memang mesti disiklalkan ya? Ya. Murojaahnya revisinya Erwani Tabidi. Ini ulama mana ini? nama saya ada tanda di sini ya. Silakan, saya bisa jawab. Dari mana datang ribanya? Eh, masya Allah. gue bisa, ya, gue berkelihatan. Eh, dari mana ribanya, Pak? Assalamualaikum. Salam Nama saya Agus. Eh, Agus kalau, Agung. Terus kalau menurut saya e, ribanya ada di beban yang diberikan kepada si A karena dia e, menanggung kerugian sampai 70 persen seharusnya 50-50 persen bagi rata. Iriban ribanya dari mana? Apa definisi riba? Eh, beban kerugian yang ditanggung si Bagaimana kalau saya pinjam uang buat Anda? Hah? Lalu pinjam 100 juta, Anda kembalikan berapa coba? 110 Bapak setuju? Setuju nggak? Anggap setuju. Ini riba atau tidak? Ini riba. Di sini mana ribanya di sini? Belum betul. Ada lagi saya jawab? Saya terima kasih Bapak. Ada yang bisa jawab dapat buku. Menambahkan. Sama dengan Pak Agus Agung tadi. Masih belum betul. Ibu-ibu boleh ibu-ibu dapat buku bagus, masya Allah. Mau ditandatangani ibu ya, saya? Gak perlu lah ya. Jadi bicara kita ya, saya dapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau saya lihat dari uh, eh, CP yang tidak punya kalian uh, eh, dia untung dia dapat juga, rugi dia Eh, tidak mau menanggung. Jadi dari situ saya lihat ibanya karena B ternyata e, malas, hanya mengejar untungnya saja. Rugi nggak mau dia. Rugi kan mau dia 30 persen. Ya kan seharusnya e, eh, 50-50 pak. Belum pas seperti di kepala saya, Pak boleh buat. Harus diambil sesuai dengan kepala saya. <laughs> سورة هذا هذا هذا يا شيخ cepat cepat antum maju maju saya antum maju ah ya saya assalamualaikum assalamualaikum kerugiannya ribanya ribanya ya ribanya tadi pak ya. harusnya ruginya dibagi sama tapi kenapa yang si B ruginya 70 yang kelebihan itulah ribanya pak kelebihan rugi dia tadi. 20 persen itu. Ya. Itulah yang riba pak. Seharusnya mereka sama-sama rugi, kenapa yang satu lebih banyak ruginya selama sembilan? tak. bulan akan jadi riba? Saya hargai usaha anda untuk menjawab. <laughs> Tapi maaf, cepat, cepat, cepat jawabannya apa? dia belum sama ini kepala saya. Ini repot. Mungkin betul Anda, tapi nggak sama di sini apa Ibu. Buat. Sama kan di laptop juga begitu, komputer kan ya? Kalau betul Anda tapi nggak sama di komputer bisa. Ini jawaban ini. Kalau jawaban dapat hadiah, kalau bertanya enggak, harus bayar kalau bertanya, konsultasi. <laughs> Apa ini? Oh, ini jawaban. Ya. ribanya karena apa ini? Mesepakati akad apa ini? Menyalahi akad syirka syar'i. Tidak semua kesalahan dan kesalahan ini riba. Ya, terima kasih jawabannya pakai kertas ternyata juga masih belum betul. Riba adalah ketika si A menyetujui dia akan menanggung kerugian 70 persen. Sedangkan modalnya berapa? 50 persen. Berarti dia akan menanggung kerugian dari modal sendiri berapa persen? puluh 20%. Untuk 20% ini akarnya pinjam meminjam karena terjamin dari kerugian. Jelas? Untuk 20 juta dari harta si B, akarnya punya meminjam. Ketika si B pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, jadi apa? Eh, Masya Allah. Betul atau salah? Saya ulang lagi. Paham? Belum. Baik. <laughs> Ya, sekarang gini aja. Yang paham nanti dapat hadiah. <laughs> Ya, ada minta jawab nggak bisa. Tinggal memahami juga repot. Hadiahnya ada snack keren. Nah, buat snack insya Allah Ada Ada kan snack. Di sini buat snacknya. <laughs> Ribanya bila akad pinjam meminjam saya pinjamkan uang 100 juta ke beliau kembalikan kepada saya 100 juta juga saya tidak mau rugi ya lalu dengan syarat ada pertambahan 5 juta riba atau tidak ini riba kalau dia menyerahkan uang 100 juta ke saya saya menyerahkan uang itu 100 juta juga bersama di 200 juta katanya lalu sepakat kerugian dia menanggung 70 saya 30 70% dari uang saya dari dari keseluruhan kerugian rugi 100 juta berapa yang tanggung dia 70 juta berarti uang saya rugi cuma berapa 20 20, 30 mak, 30 kerugian saya. Dia menanggung 70. Berarti yang 20 nya lagi modal saya terjamin atau tidak? Terjamin. Berarti terjamin dan dapat pertambahan kalau untung. Ini kan rugi. Riba atau tidak? Eh, Ya, Nyampai? Belum nyampai? Kalau nyampai apa boleh buat? Jelas riba. <laughs> Sudah jelas kan gimana lagi ya? <laughs> Hah? Kepala dalam horor. Itu horor bukan horor bukan asli sih. <laughs> Kenapa <laughs> ya, sudah usur semua? Jin belajar itu usur. Kita mau kawin lagi tadi katanya masih bisa. Siapa namanya yang bertanya bilang usur tadi namanya siapa? Subhanallah. Ini pelajar akhir zaman bilang uzur untuk memahami gampang itu nggak sesusah susah matematika dan segala macam itu gampang ya saya bisa ulangi apa hadiah satu Bismillah kenapa kesepakatan yang modal 100 juta 100 juta kemudian untung 70-30 rugi juga 70-30 kenapa ini riba saya bisa menyampaikan alasannya dapat satu aja buku cuci tangan silahkan Masya Allah, silahkan kasih Mike, Mike, Mike Maju ya, kasih Mike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sih? Ya? Ah, uh, namanya Luk Lukas. Eh, Muslim. Alhamdulillah. Pasti pertanyaannya itu terus pak. Iya, Lukas itu anak Injil Lukas kan? Iya. Betul. Uh, ah, di sini yang dikatakan riba sesuai kata Pak uh, Ustadz bilangkan yang itu 20% persen tersebut. Seandainya kita menyetorkan modal masing-masing 100 juta uh, dalam arti uh, ini modal berarti total 200 juta. Dalam perjalanan kita akan rugi misalkan 100 juta. Dengan perjanjian si A menanggung rugi 70%, persen si B menanggung rugi 30%. Ini sesungguhnya seharusnya kan 50-50. Karena ada kelebihan ini, maka si A aktualnya hanya mengandung menanggung rugi 30%. Si B, si A. Uh, si B eh, salah uh, eh, gak gak so, salah uh, ya betul si B ternyata 30 persen so Sorry. jadi yang 20 persennya ini ada yang merasa aman. Jadi enggak 20 ke 30? 20 lah. 20 tuh. Iya. jadi, jadi jadi bikin susah perhitungan. <laughs> Nah, terus jadi yang si B ini harusnya sama-sama. Cuma karena seolah si B ini mendapat keuntungan lebih 20%. Keuntungan atau kan rugi, Keuntungan dari mana? Tapi rugi harusnya kan diambil masih B yang 20 persen nih kan karena 70 persen dari dari dari ya, si A 70 persen menanggung rugi yeah, yeah, yeah. jadi si B cuma 30 persen nah, kalau di ini yang 20 persen ini cukup saya oke okay, alhamdulillah alhamdulillah gimana anda betul atau salah salah betul kurang saya kasih makmulnya saya bisa jawab saya selalu potong kalau betul dapat buku Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Triyoko saya. Siapa? Triyoko. Triyoko. Tri Yoko. Yoko Tri. Ya ini saya berusaha mencerna dari penjelasan Ustaz. Yang Sudah pertama mencerna ulangi saja. Ya, sudah okay. baik. Tapi dengan pemahaman saya ya. Oh ya, silakan. Dengan bahasa Anda silakan. Ya. Jadi ketika dalam kondisi untung itu nggak masalah sesuai kesepakatan, Artinya si A mendapatkan 70 karena sesuai keahliannya, sedangkan si B mendapatkan 30 karena kurang ahli. Adapun ketika rugi, maka modal yang disertakan itu akarnya berubah menjadi pinjam meminjam. Kenapa pinjam meminjam? Ya karena nggak ada untungnya gitu. Nggak ada nah, untungnya? Ya kan rugi kondisinya kan. Terus dalam kondisi rugi, maka ketika pinjam meminjam ya harus dikembalikan sesuai porsinya. Kalau saya meminjamin 100 juta, harus balik 100 juta. Kalau saya minjam 50 juga harus kembali 50 juta. Sehingga dalam kondisi rugi ketika uang tinggal 100 juta, kemudian si B itu minta lebih, berarti itu kan riba karena harusnya hadiah itu cuma 50, dia mendapatkan kelebihan 20%. Eh, Masya Allah. Ini bagaimana? Betul atau salah? Eh, Fadal Syekh. Dari mana tadi? Trijoko, Masya Allah cocok dapat karena tri tiga ha? tiga dan satu jiwa istri berapa tiga tiga eh, istri takut anda cuma satu jazakallah Malah ibu saya kasih mulai masalah istri itu malah lebih muda Kayak puncaknya mereka Ustaz dilemparin kali boleh buat. Ya betul yang beliau sampaikan. Sekarang terbayang riba dari mana? Eh maaf, Pak Agung tadi kan salah kan ya? Boleh Pak yang jadi buku ya? Boleh, boleh, salah kan? Silakan Pak Agung, Pak Agung. Eh, bukan Pak Agung, <laughs> yang salah satu lagi nggak tadi. Pak Agus. Eh Pak, eh ya, itu namanya tidak tepat foto saya. Ya, ya, silakan. Pak, eh, Pak Agung tadi karena banyak berdiri, kasih. Ini hanya dari saya karena banyak berdiri. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ini nilainya bagi mungkin tidak seberapa cuma karena mendapatkan yang dalam kasus bisa menjawab <laughs> luar biasa baik terbanyak yang dibaca dari semalam betul disampaikan oleh Pak Tri tadi Masya Allah ketika dia menanggung kerugian 70% berarti 20% dari modal si B teman eh, kerja kongsiannya terjamin Ketika sudah terjamin ini 20% ini akarnya adalah pinjam minjam. Karena terjamin. Ketika dapat untungnya lebih, dapat untung juga dari pinjam minjam, maka yang terjadi akarnya adalah riba. Gampang gak masalah riba itu dicerna? Susah. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, permasalahan riba dan permasalahan yang tidak dijelaskan Rasulullah sampai beliau wafat repot pembahasannya. Nah. Jelas sampai di sini kita lanjutkan. Ini definisi ini ya. Sudah jam, jam berapa? Sampai jam berapa kajiannya? Jam 10 dengan saya jawab kan ya? Tinggal setengah jam lagi. Sudah, kita tanya jawab saja. Hah? Kita sudah tanya jawab dari awal. Saya bertanya tanya jawab, nggak ada masalah begitu. Kasus ini sudah dibahas. Sudah dikonsultasikan atau belum? Belum kasih solusi. Nah, kalau solusinya, kalau solusinya bukan saya ngasih buku kan anda, bukan, enggak juga. Kita lanjutkan dulu aja ya. Nah, akad sedekah sah dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat melalui ijab, ijab dan satu mereka dan kubur tidak yang lain ijab ini saya setuju anda setuju ya ijab kubur boleh melibatkan non muslim atau bank konvensional dalam proses yang tidak bertentangan dengan syariat ada jelas ini boleh melibatkan non muslim atau bank konvensional dalam proses yang tidak bertentangan dengan syariat kecuali jika terbukti harta diberikan atau uang atau barang yang berasal dari harta haram dan hendaknya meminta jaminan sebagai pengikat agar muslim tunduk dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam dalam praktik lapangan dan dengan syarat yang mengendalikan syirikan harus dari pihak muslim. Ini semua dari ma'ayat syariah. Nah, dikeluarkan oleh AIV pada internasional membuat standarisasi uh, profesional untuk angkat lembaga keuangan syariah. Kalau si A Muslim si B dan Muslim. Mereka membuat usaha syirkah. Syirkah apa tadi judul Bisnis apa tadi? Plastik biji, plastik jual beli plastik, produksi plastik. Bolehkah kerjasama ini? Bekerjasama dengan non Muslim boleh? Boleh. Betul. boleh. Dengan bank konvensional boleh? Betul boleh? Asal dengan syarat apa? Tidak melanggar syariat akadnya. Kalau namanya bank konvensional berikan ini modal. Ada katakan saya siap utang tapi dengan syariat tadi. Ya, keuntungan berdasarkan porsi masing-masing. Nah, keuntungan berdasarkan kesepakatan kerugian mesti berdasarkan modal masing-masing setuju nih? Hah? boleh nggak sekarang dan hendaknya meminta jaminan sebagai pengikat agar dan muslim tunduk dengan hukum dan dasar Islam dalam praktek lapangan. Sampaikan kepada dan muslim tadi, saya siap mengelolanya kita kerjasama tapi dengan syarat bila ada kesepakatan semuanya tunduk dengan syariat Islam harus berdasarkan syariat Islam setuju dia pun dan dengan syarat menunjukkan syirkan sudah pihak muslim dan anda yang mengendalikan diskusi iya tapi kalau dia tidak siap dengan syirka dan dia dia diberikan hak 100% karena sebab tadi kendalikan dengan cara tidak islami baik jelas sampai di sini ini sekarang modal itu definisi sekarang modal atau kita masuk kasus saja Kasus saja ya Karena sudah terlalu malam Besok insya Allah ini kita ulangi lagi Kita lanjutkan ini menurut saya ini sangat penting Anda kan ingin menjadi pengusaha yang sukses dan sesuai syar'i maka ini penting jangan selamanya menjadi orang gajian iya kan jangan bikin usaha sehingga anda bukan sekedar orang gajian Terus ada tadi apa tadi Pak? Kos-kosan terus Ini kos-kosannya bagaimana Kak kos-kosannya tadi? Kosnya milik antum Dikelola oleh saudara Terus Keuntungan dia puluh Kerugian 100% ditanggung oleh pemilik kos-kosan. Ini sudah betul atau belum ini? Hah? Sudah betul atau belum? Ya udah betul betul. Ya, kerugian ditanggung oleh pemilik kos-kosan. Rusak kos-kosannya atau apa yang terjadi tetap tanggung dia. E, kasus kedua dari mana? Kasus kedua siapa? Mana Abu Ahmad? Ya, itu ada kasus tadi. Sawah sebenarnya sawah, mas masya Allah Saya ingatkan. Sawah bagian apa bentuknya? Anda milik. Kalau orang lain, keuntungan bagaimana? Panen bagi dua. Modal dari siapa? Biaya operasional. Oh, kalau rugi Dua-dua dapat. Ini nama akadnya <clears throat> muzamah. Ya. Sebagian ulama tidak membolehkan. Sebagian ulama membolehkan masalah hadis Rasulullah SAW hadis musafa. Itu keuntungan dibagi, ya, kerugian ditanggung oleh masing-masing. Kerugian dari punya tanah tidak dapat apa-apa dia. Kerugian dari punya bibit dan pengelola rugi dia jasa dan pengelola sudah berapa ya boleh jumlah orang membolehkannya Allah sangat tapi lebih enak lagi anda bikin dalam bentuk sewa lebih lebih sesuai syar'i yaitu saya sewakan tanah sawah saya ini kepada anda sebul, satu panen tiga bulan tiga empat bulan Hah? per empat bulan 5 juta. Anda mau dapatkan hasil 100 juta, silahkan. Mau rugi pun tetap bayar 5 juta. Seperti sewa rumah. Sewa ruko dibikin usaha untuk usaha. Bikin usaha namanya warung warung nasi. Ya. Sewa rumah. Sebentar. Sewa ruko saya ini 10 juta sebulan. Anda dapat keuntungan besar dari usaha warung nasi Anda 100 juta silakan. Tapi rugi tetap Anda bayar sewanya karena Anda sudah menggunakan jasa barang ini. Ini lebih aman. Tapi kalau ingin dengan bagi hasil juga, sebagai berlawang bolehkan. Tapi lebih aman dengan bentuk sewa. Jelas? Selesai masalah sawah? Siapa lagi yang pasien tadi? Pak Kuntu tadi mana kasurnya? Nggak ada kasurnya tadi. Ada kasurnya apa tadi? Sudah terjawab belum? Betul atau salah? Keuntungan 40 40 20. Kerugian? Eh, hampir betul. Iya. Betul. Siapa lagi yang tadi kasusnya? Cuma dua kasus? Atau berapa kasusnya tadi? Hah? nasi? Oh transportasi, <laughs> sudah maaf. Oh, masalahnya sudah jam 2 malam dia waktu Indonesia. Ya jam 2.45. Makanya kedengarannya nak nasi aja. Ya. Iya terus kan 2.45 betul jam saya 2.45 saya nggak bohong. Jam saya? Kok udah lebih tahu dari saya? iya betul betul ada terus eh, salah kalau salah boleh pulang kan ya maka tadi transportasi ini transportasi ini ada nas punya para ulama kalau menurut Madhab Syafi'i bagaimana tadi bentuknya kolom kelola untung bagi berapa tadi belum ada kesepakatan. Rugi yang tanggung. Untung untuk buat dia rugi anda buat anda untuk buat dia alhamdulillah sedekah anda ini kasihkan mobil tidak lebih baik daripada bukan kerjasama namanya ini sedekah udah ini hadiah mobil untung rugi silakan untuk anda sendiri <laughs> tapi istri anda marah atau tidak anda hanya bantu saudara anda saja Saudara saya anda bantu Kalau beli mobil dua kapnya satu persaudaraan. Ya, kalau belinya dua, satu lagi beli untuk istri, saudara istri, gitu. Mana untuk untuk saudara anda, saudara istri kali antum? Ya. Setuju? Ya. Ini bentuknya eh, dijelaskan oleh Ibn bila seseorang menyerahkan data kendaraan ya, kepada seseorang untuk dia sewakan jasa konsultasi ini. Maka ini kalau bentuknya berbagai bentuk disamakan dengan musafah boleh. Hasil keuntungan bersih kita bagi sekian. Kerugian ditanggung oleh pemilik barang. Untungnya ini, mesin ini setelah dikeluarkan biaya operasional. Kecuali biaya operasional sopir. Enggak, karena dia masuk bagian pengelola. Ya, sisa bersihnya dibagi berdasarkan 50 puluh Kerugian dari mobil umpamanya, Anda nggak dapat apa pun juga, ha? ditanggung oleh Anda. Dan dia tidak dapat gaji. Kerugian dia, kerugian beli usaha ini tidak dapat gaji sama sekali uang. Selesai kasusnya? Tiap kasus tadi kan ya? Baik. Ada pertanyaan lain silahkan Saya 10 menit silahkan Oke, okay, ambil mic, ambil mic. Siapa yang pegang mic silahkan bertanya, lebih gampang. Ada putar putar mic ya? Eh, tanya, tanya. Nah, tanya, sebelah. Nah, ya, Pak Tiknur katanya punya power kuat menang. Silakan. Ada ketentuan nggak atas untuk pembagian hasil persentase yang Islam? Tidak ada. Kalau untuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Kalau saya setuju, taala ya taala ya bin. Eh, syukran. Kalau untuk bagi hasil, yang penting dua-duanya ada dong. 10, 90 pun gak ada masalah. Tetapi pembagian kerugian mesti berdasarkan porsi modal. Karena kalau tidak jadi riba. Walaupun mereka rego, sudah kita jelaskan tadi. Walaupun dia rego tapi akarnya riba tidak boleh. Akad rego yang boleh bila akadnya mengandung unsur kezaliman. Seperti istri anda yang rego dizalimi, ya kan ibu ya? Ah ya, alhamdulillah. Rego mereka dizalimi maka tidak ada masalah. Tapi akad riba walaupun dua saling redha Allah tidak berantainya jelas boleh masalah untuk boleh kesalahan kesepakatan Sebentar, lebih ibu dulu pertanyaan ibu pegang mic selanjutnya Start apa hukumnya multi level marketing sebagai dan MLM sebagai pedagang? Eh, belum masuk investasi MLM ya? Di buku ada ibu? Ada. Sudah dibaca? Belum. <laughs> Sudah. Panjang jalan teman-teman. Bisa ingatkan ibu ya. Bisa ingatkan saya membahas MLM. Selain, ha? selain melanjutkan ini, panjang pembahasannya. Selain melanjutkan ini, ingatkan saya pembahasan MLM. Intinya di buku saya tidak boleh, tapi rinciannya nanti kita bahas bagaimana tidak boleh dan apa solusinya. Bagaimana kalau ah, ganti acara bapak silakan. Pertanyaan saya singkat. Saya ingin mempunyai usaha franchise uh, minimarket Indomaret. Apakah ini sesuai dengan syari Islam? Tidak. Jawaban saya juga singkat tidak. Bagaimana solusinya? Eh, eh sekarang panjang lah anda. <laughs> Solusinya cuma besok ingatkan saya. Kenapa? Karena dia masuk MLM. Nanti besok kita jelaskan insya Allah. Nanti bisa bisa hadir. Besok bisa hadir. Ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana seterusnya? Nah, besok insya Allah juga. Dikit aja. Dikit aja, tay. Kalau sudah terlanjur, Indomaret yang masukin bil atau tidak? bir masukin atau tidak? Tidak tidak ya, Rokok masukin atau tidak? Masuk. Ini kontrolnya tidak halal. Minta ke nomor tadi saya nggak mau rokok. Kalau dilakukan, kemudian minta lagi dia bagi bagi hasil uh, franchise dengan sistem e itu adalah pertama Anda harus bayar apa? Fee selama untuk Iya, nama dia. Lalu kemudian Anda berikan keuntungan sekian persen. Itu kalau sudah melebihi omset bulanan. Omset bulanan targetkan dia berapa? Kalau di bawah 175 juta tidak, tidak memberikan royalti fee, tapi kalau di atas 175 juta omset sebulan baru memberikan royalti fee sebesar 2 persen. Bayar Neo TV 2%. Atau Neo TV sudah dari awal kan? Bukan. Yang dari awal itu namanya franchise fee. Iya. Itu untuk menggunakan nama Indomaret selama lima tahun. Ini artinya TV. Berapa bayarannya ini pertama itu? 160 juta kan ya? 45 juta. 45 juta. Ambil sistemnya dia. Kan ini namanya royalty. Yang dua persennya lagi kalau untung di atas 170 juta. Untuk apa lagi dia minta ini kan kita sudah 45 juta untuk sistemnya. Dia bilang Royal TV. Royal TV puluh 45 juta sebagai apa? Itu franchise fee sesuai dengan aturan mereka. Iya aturan mereka ini tidak benar. Kalau anda mau dizolimi silahkan, saya nggak ada masalah. Kalau sudah terlanjur? Iya, terlanjur boleh buat anda adalah dizalimi. Ya, ya. Ganti namanya dengan Indo Mei, Maret, April, Mei ya kan ya? Indo Mei, Gratis, nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu bayar-bayar royalti. Hah? Laris insya Allah. Bukan lari orang laris. tapi itu balik di Mei setelah Mei. Setelah Maret baru Mei. Insya Allah bukan dari laris. Terima kasih. Allah Baik. Silakan. Eh sunat, jadi ada kata Bapak Ibu sekali juga saya pertanyaan. Bagaimana kita memakai apa, bagaimana kita memakai produknya konsumen karena sudah cocok MLM dari pertanyaannya besok kan kita sejawab anda juga lagi sekarang belum besok bagaimana memasarkan melalui salon yang menggunakan produk MLM tersebut saya bilang besok Allah <laughs> bantu silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, ada dua hal yang akan disampaikan. Eh, hmm. yang pertama, e, case-nya saudara sepupu mem meminta untuk menyertakan modal. Dia punya usaha, terus e, dia meminta untuk menyertakan modal sejumlah uang. E, di awal menjanjikan memberikan keuntungan sekitar 3% per bulan Ah, ini riba. Tetapi dalam perjalanannya, eh, dalam perjalanannya, eh, dalam sembilan bulan mungkin ada tiga kali yang membayarkan, dalam yang lainnya tidak. Iya, karena riba itu dilari. Eh, tidak jelas apakah karena tidak untung atau. Iya, karena riba itu dilari Siapa yang bisa menjelaskannya ini unsur ribanya? Cukup pertanyaannya. E, yang kedua, eh, sebentar. <laughs> Eh, sebentar. nominalnya berapa ini? Tidak besar, 30 juta. Eh, 30 juta tidak besar, alhamdulillah. Betul <laughs> eh, boleh yang kedua, Ustaz? Silakan. E, yang kedua adalah e, mungkin lain dari tema bahasan, tapi e, membeli sebuah barang properti dengan eh, pembiayaan KPR. Eh, kemudian barang tersebut sudah dijual, kemudian diberikan dengan barang yang lain yang lebih besar nilainya. Ya. Di barang tersebut yang baru yang dibeli yang sudah ditambahkan dengan yang lain, eh, statusnya eh, halal atau enggak gitu. Karena eh, halal halal. Akad Anda Anda dalam akad pembelian properti KPR dirugikan. Anda memberi makan riba bukan pemakan riba. Maka untuk rumahnya dibeli dengan properti itu halal. Akadnya kemudian Anda sah. Jelas? Halal. Ya. Halal insya Allah. Walaupun kpn nya sendiri tidak artinya tidak riba yang sudah dijelaskan tadi pagi. Oh, tadi nggak ikut. Sekarang sudah saya jelaskan juga. Mengenai yang dia mengatakan setelah sertakan modal, ya, anda merugi akan ditanggung oleh dia atau anda yang tanggung rugi akan dibagi atau tidak tidak sampaikan kan ya atau malah terkadang gimana rugi enggak bakal rugi kalau rugi saya tanggung gitu untuk anda 5% 3% dari jumlah uang berapa uangnya 100 juta? 30 juta 30 juta berapa persen tadi? 3 persen 3 persen berarti berapa? 1 juta 1 juta kan ya? Hah? 1 juta per bulan dengan uang anda kembali penuh bila selesai betul ini riba namanya meminjamkan uang 30 juta pertambahan per bulan 1 juta bukan penyertaan modal karena kalau penyertaan modal naik naik berarti anda turun turun Anda, rugi hilang uang Anda. Ini penyertaan modal. Tadi dia pinjam uang menambahkan modal. Cara perbaiki akadnya sampaikan ke saudara tadi yang 30 juta tadi saya rubah akadnya musyarakah. Yaitu betul penyertaan modal. Sekarang ini oh, paham <laughs> Sekarang jangan sempat mulutnya buka siapa? Sekarang ya sih, sampaikan kepada saudara tadi, berdiri biar kelihatan. Nah, apa? Sampaikan ke saudara tadi, uang 30 juta saya ini berapa persen dari keseluruhan modal Anda? Coba, berapa persen dari keseluruhan modal saudara tadi? Eh, belum tahu. Kira-kira berapa? Mungkin 30 persen. Ah, berarti dia punya 90 juta modalnya itu, usahanya? Ya, saya kira. 90 juta, 30 juta, Anda. Berarti 120 persis Anda sepertiga. Sepertiga seperempat, sepertiga. Seperempat. Total total seluruhnya berapa? Seperempat. Iya, Ya, seperempat nanti menurut Anda. 25 persen. Maka kerugian yang terjadi kerugian katakan saya tanggung 20 persen, 25 persen. Keuntungan Anda ambil seluruhnya pun boleh. Ya, atau keuntungan saya 3 juta nggak ada masalah tapi tidak boleh, maaf, keuntungan tidak boleh dengan nilai nominal tetap. Karena kemungkinan tidak dapat untungnya 3 juta hanya ada sendiri dapat, dia nggak dapat apa-apa. Jelas? Jadi koreksinya dirubah. Banyak semua dirubah. Ini akhir sekali fase ini keabsahan akad syirka dari awal sampai akhir anda baca dengan baik banyak yang akan dirubah itu jelas? Ya. Boleh. Eh, kendaraan pun sama ya Ustaz, dengan tadi yang uh, uh, case-nya. Kalau misalnya kita beli rumah pakai KPR, kemudian sama. Sama. sama. Jadi uh, barang itu ketika sudah lunas uh, milik Anda. Halal. Halal insyaallah. Syukran. Taufik insyaallah. Silakan terakhir Ada berapa orang lagi yang mau tanya? Satu, dua, sudah cukup dua aja ya. mac nya di mana? ayo Ya udah, sebentar. Abis, abis dari itu, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyakan, uh, saya ikut serta dalam insuren uh, eh, prudensial uh, selama 10 tahun. Yang tahun prudensial syariah atau bukan? Syariah. Eh, yang eh. bulannya uh, 2 juta. Gimana itu Ustaz? Apa itu riba apa? Karena dia bilang dalam bentuk uh, investasi dia tidak riba tapi judi. Nah, kenapa dari mereka bilang itu syariah? Ya, akhi, ada juga daging babi berlabel syariah halal. Ada atau tidak? Ada menjual produk babi syariah atau halal. Saya sampaikan dari mana tidak syariahnya. Kalau kita menyerahkan uang untuk akad yang mengandung gharar dan mengandung riba maka tidak boleh. Dan di akad prudensial syariah ini ada gharar dan riba Ghararnya bentuknya bagaimana? Di ketentuan dalam panduan surat syariah internasional dikeluarkan oleh AIV bahwa keuntungan bukan menjadi milik perusahaan tersebut dalam akad asuransi itu persyaratannya. Jadi statusnya pengelola dia dapat fee dari pengelolaan. Artinya ada kita salah seorang, Masing-masing kita ingin membantu teman yang umpamanya usaha sedang jatuh. Ya. Maka kita minta pihak B mengelola. Narik uang dari kita, kemudian melihat memberikan memberikan uh, ganti klaim apabila dia rugi sebesar yang kita sepakati bersama berapa kerugian dari ditutupi kemudian kita gaji pihak B ini. Itu hakikat dari asosiasi syariah sebetulnya. Maka ketika keuntungan milik dia, maka akadnya antara kita dengan dia jual beli yang mengandung gharar. Bukankah tadi telah kita jelaskan kemarin kita jelaskan bahwa akad gharar kalau akad dalam bentuk tukar menukar menjadi tidak boleh. Dan di sini jelas ada tukar menukar kita serahkan uang kepada dia dan untuk dia. Tapi kalau sekedar pengelola saja seperti yang direkomendasikan oleh AIV itu boleh. Dan ini tidak terjadi dalam potensial syariah. Karena keuntungan, kalau yang mengklaim sedikitkan, berarti untung atau rugi dia? Keuntungan. Diakui milik potensial atau bukan? Iya atau bukan? Iya. Yang difatwakan oleh OKI dan oleh Komite Islami tidak boleh diakui menjadi milik perusahaan ini. Dia harus diberikan kepada pemegang pemegang polis, Hah? atau diberikan untuk yayasan kaum muslimin, yayasan kebaikan, kemaslahatan umum. allah salam amin. Asisten, betul insyaallah. Satu lagi Pak, silakan. Ya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, saya melapor dalam satu uh, uh, urusan berjumlah 4500 ringgit Malaysia melapor melapor invest uh, menabung Men investment investment uh, invest investasi investasi melapor ya saya saya saya okey okey okey dan uh, uh, 45000 ringgit 4500 ringgit 4500 ringgit saya okey saya tak bisa cakap rupiah tak, tak apa, apa. Ya apa? Nah, cakap Arabik bisa? Mafi Arabik kalau, Nanti maklum. Ayo, kelas nanti maklum. Ya Allah, nanti kalam. Oke. Eh, okay. Pihak uh, eh, uh, penganjur menjanjikan untung saja. Pengelola. Ah, Pengelola. Ayo. Menjanjikan untung saja. Untung saja. Dalam jumlah nominal. Dalam jumlah nominal saya tak paham. Tak dalam jumlah 30 ringgit. Dia kata return saya 1200 ringgit sebulan Ayuh. selama 12 bulan Masya Allah dan agreement dia untung saja rugi tak ada ya terus apakah situasi saya riba judi atau yang lain yang saya tak paham <laughs> terima kasih sudah berlanjut jalan atau belum sudah mulai berlaku sudah berapa kali dapat untung satu ya kedua kali masih dapat ketiga dia lari yang dia lari itu saya takkan kejar. Cuma saya akan, atau tidak? Saya akan pergi cari rumahnya. Terima kasih. Tapi insya Allah. Yang terakhir tadi Pak apa? Tentang. Ya, yang ini sudah dulu, Sudah saya dapat dulu. Nih uang ratus ringgit. Empat ribu lima ratus ringgit. Setiap bulan dapat 1200 ringgit. Ini akadnya riba. Akadnya riba. Karena dia mengatakan uang Anda tidak akan rugi, ya kan? Rugi tak rugi dapat dapat 1200, berarti akadnya pinjaman. Mendapat pertambahan per bulan 1200. Karena ya tidak mungkin sering ini. saya sering juga seperti ini, investasi bodong seperti ini. Maka setelah diberikan 1, 2, 3, 4 kali Lari dia. Karena nggak mungkin. Karena itu biaya tidak sesuai syar'i biasanya akan merugikan kedua belah pihak. Wow, ini riba pak. Riba maka akadnya batal. Berapa yang sudah diterima, sisanya minta lagi ke dia batalkan akadnya. Sudah terima berapa bulan pak? Dua bulan. Satu bulan. Tinggal berarti uang bapak tiga ribu, ah 3050? Hah? 2350? Berapa saja minta ke dia, saya tak mau lagi, sini uang saya. Ini akadnya riba. Baik. Taufik insyaallah. Terakhir, silakan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya baca buku Bapak ini Pak sekilas. Ya. Eh, masalah saham dan obligasi, Pak. Ya. Kalau di sini bilang saham eh, sebenarnya bagi saya meragukan karena kalau misalnya kita beli saham Indonesia Eh, pasti bank itu menggunakan pembiayaan konvensional ya, tentu riba nah e, bagaimana kita sebagai orang muslim untuk e, melakukan kegiatan saham setelah dan juga obligasi ya, dalam bentuk sukuk tersebut karena dari kami kita tidak mempunyai informasi mana yang e, sukuk yang benar kemudian tadi masalah prudensial syariah, semua sekarang bank syariah syariah. Tapi ya. tidak tahu itu apakah Hotel benar syariah. atau tidak. Ya, ya hotel syariah. Yang kedua masalah KPR tadi, Pak. Ya. Apakah ya. itu memang e, Bapak bilang tadi kita adalah pemberi riba, bukan pemakan riba. Ya. Nah, apakah itu hal rumah ya. tersebut atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Baik. Pertama dahulu mengenai rumah tadi. Unmeru dengan KPR kita akad pembelian bukan dengan bank tapi dengan developer atau pemilik rumah itu akad ini sah atau tidak sah mengandung unsur riba atau tidak tidak cuman kita kurang uang pinjam uang dengan cara riba jelas dosa kita dosa akad riba dengan bank tadi uang yang kita pinjam dengan akad riba tadi sah atau tidak pinjamnya sah yang batalnya perjanjian ribanya saja. Dengan uang yang sah, kita beli rumah dengan akad yang sah, beli rumah beli siapa? Milik kita dengan cara yang halal. Tetapi akad kita dengan bank tadi selesaikanlah ribanya. Jelas apa? Pertanyaan pertama mengenai saham, obligasi dan sukuk. Ya, di buku saya jelaskan dengan rinci. Dan masalah sukuk yang ada di Indonesia, obligasi jelas riba sukuknya di Indonesia mirip dengan obligasi. Saya presentasikan langsung di DJPU, Dirjen Pengelolaan Utang Negara. Ya, ini kan di DJPU semua ini. Ya, ini syirkah mudharabah dan sukuk di DJPU ini saya sampaikan. Betul suku Indonesia masih mengandung unsur riba dan ada di buku dan dikopikan teman-teman kan Ada suku di situ? Ada di suku Ah. Ada suku Eh, bagian akhirnya saja. Eh, tak. Simpul akhirnya. Tak. Jelas apa? Mengenai saham, saham sama dengan syirkah tadi. Dengan syarat usahanya usaha yang halal. Ya. Dan beli sama melalui bank atau bisa bukan melalui bank atau bisa juga kita langsung ke yang punya usaha tadi. Ada saudara dan teman, dah kita pasang saham di sana dengan kesepakatan seperti tadi. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan, kerugian berdasarkan porsi modal. Tapi kalau yang dengan saham dan saham di bursa saham, cara penjual beli sahamnya bagaimana ada lagi hukumnya. Ada perdagangan saham dari hukum, nah, kalau dibeli dengan cara BM margin atau dengan cara apa lagi feature dan lain-lain, maka menjadi tidak boleh karena pelanggaran akad jual belinya. Bukan saham yang salah, tapi akad jual belinya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. cukup Bapak. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan karena Semoga yang sedikit bermanfaat. Besok kita masih investasi ya. Kayak yang panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.